Ayuh al-Hadirun yang dirahmati Allah Azza sedikit kita akan ambil ada yang berkaitan dengan as-siyam pertama as-suhur makan sahur kemudian yang kedua yaitu ta'jilul iftar mensegerakan untuk berbuka puasa dan kita ambil adab yang ketiga doa dua indal fitri berdoa dikala kita berbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatu da'awatin mustajabah Ada tiga doa yang mustajabah da'watus sha'im inda fitrih doanya orang berpuasa ketika dia berbuka wa da'watul mazlum doanya orang terzalimi kemudian wa da'watul walid doanya orang tua untuk anaknya dan Nabi alaihi wassalam menjelaskan ketika kita selesai berbuka puasa satu-satunya doa yang hasan derajat hadisnya yang boleh diamalkan yaitu Nabi alaihi salatu wassalam idza aftara ketika beliau sudah berbuka beliau mengatakan zahaba dhama'u telah hilang rasa haus dan dahaga wa bakallatil uruq dan telah basah urat-urat Wa thabatal ajru insyaallah. Dan pahalanya sudah tetap insyaallah. Ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini yang kita baca. Adapun doa yang kita biasa amalkan dahulu Allah malakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu bi rahmatika ya rahman rahimin innaka antas samiul alim. Semua riwayat ini dhaif, lemah. Tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya riwayat yang hasan, itu riwayat yang tadi yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, sebagaimana disebut dalam Sahih Sunan Abi Dawud, zahab ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء Allah. Ketika berbuka puasa apapun ini yang kita baca. Ini adab kita yang ketiga, adab yang keempat al-jud pemurah dermawan suka memberi suka membantu wa mudarasatul Quran dan pelajari Al-Quran di bulan ini. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling pemurah. وكان أجود ما يكون في رمضان lebih pemurah lagi di bulan Ramadan hina yalqahu Jibril ketika Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril menemui Nabi setiap malam dan membimbing Nabi membaca Al-Qur'an ajwadu min rihil mursalah Nabi alaihi wasallam lebih pemurah dari angin yang bertiup maka suatu ketika Nabi Wasallam salam dari sholatnya. Begitu salam dari sholatnya, langsung Nabi lari. Melompati pundak-pundak sahabatnya dan masuk ke kamar. Selesai itu Nabi salam mengatakan, kalian tahu apa yang aku lari tadi? Apa menjadikan aku lari tadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Sungguh ada beberapa biji emas yang belum aku bagikan. Jangan-jangan biji emas ini menahan kita untuk masuk ke dalam surga. Allah Akbar. Nabi pada suatu saat milioner para jamaah. Datang harta rampasan dengan harga yang tak terhitung, tak terhingga. Tapi belum sampai sore sudah habis semuanya. Dibagi dibagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia sendiri, ya, ketika minta kepada istrinya, mana makanan kita untuk berbuka? Ya Rasulullah, engkau sudah sedekahkan tadi katanya. Dan ingat, dalam hadis yang sahih, bagaimana dibawakan dalam kitab Targhib wa Tarhib, Nabi Alaihissalam atau Aisyah pernah potong kambing. Dibagi semuanya, disisakan kepalanya. Maka Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, Mada illa ra'saha, aurasuha tidak tersisa kecuali kepalanya katanya. Apa jawaban Nabi? Baqiya kulluha illa ra'suha. Semuanya tersisa kecuali kepalanya. Kalau disedekahkan dia diam, kalau dia makan dia akan cair. Ya, satu jam, dua jam, ngalir dia pada jamaah. Baik. Oleh karena itu Nabi menganjurkan memberikan berbuka orang berpuasa. Nabi Alaihissalam bersabda, manfaat para sha'ima, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu minal ajri mislu ujuri man parahu Dia mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang dikasih berbuka. Min ghairi yang kusa ujuri ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka sedikit pun tidak. Baik. Kemudian adab yang kelima, adab yang terakhir yaitu al-ijtihad la siyama fil ashr al-awakhir. Sungguh-sungguh beribadah lebih-lebih 10 terakhir. Kenyataannya di masyarakat bagaimana? 10 terakhir yang lemas. Yang ramai di mall. Ingat Nabi alaihi salatu disebut oleh Aisyah Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, al idza dakhala al-ashr, kalau sudah masuk 10 terakhir, syadda mi'zarahu, ikat pinggangnya dikencangkan. Ini kinayah, kata sindiran, kata samaran menunjukkan Nabi tidak menggauli istrinya. Wahai ayqadha ahlahu dibangunkan keluarganya salat. Wahai ahya lailahu dihidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan kana yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh terakhir tidak seperti yang di pertama. Kalau kita bagaimana? Pertama, kencang, semangat. Tapi sudah ketika sepuluh terakhir, lemas. Jangan para jamaah. Maka ini kualitas iman kita katanya mau Lailatul Qadar. Terus mana dia hadis yang banyak didengungkan oleh para dai, para tukang ceramah. Syahrul Ramadan wa rahmah. Bulan Ramadan itu pertamanya rahmat. Wa wasatuha maghfirah, tengah-tengahnya ampunan. Wa akhiruha itqun minan nar. Terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menyampaikannya dan yang mendengarkan tidak mengambil faedah andai kata benar hadis ini. Ya, maka kalau dilihat masjidnya hanya tinggal satu sab, dua sab, hanya satu sab, dua sab aja yang merdeka dari api neraka. Sisanya nggak ada yang merdeka para jamaah. Sungguh-sungguh. Dan Nabi Alaihissalam sampai etika. Kenapa berharap beliau mendapatkan Lailatul Qadar? Yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Baik, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan ada siam. Terakhir, sebelum kita tanya jawab, ada faedah yang ingin saya sampaikan yaitu ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isya fi jama'ah" Barang siapa yang salat isya berjamaah Thumma shalla arba'an qabla an yakhruja minal masjid. Kemudian dia salat empat rakaat sebelum dia keluar dari masjid. Karena au kunna kalailatul qadri, maka sama salatnya itu seperti Lailatul Qadar. Namun riwayat ini dhaif sahih riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf Aisyah radhiyallahu anha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari dari kalangan tabi'in mujahid kemudian juga Abdullah disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Man salla arba'an ba'dal isya'il akhirah. Siapa yang sholat empat rakaat setelah sholat isya. Kunna ka'idlihinna min laylatil qadri. Sama empat rakaat ini seperti empat rakaat di malam qadar. Oh berarti bukan dua saja Pak Adiah ini, kalau dua saja, antum dapat pahala dibangunkan rumah di surga. Tapi kalau di empat setelah Isya ini, empat ini sama seperti empat Lailatul Qadar. Dan ini bisa kita raih dan raup setiap malam. Riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Man salla arba'an ba'dal isya la yafsilu bainahunna bitaslim. Siapa yang sholat empat rakaat setelah isya tidak dipisah dengan salam. Nah, ini cara pengerjaannya yang empat ini para jamaah. Empat sekaligus. Fatihah surat ruku sujud, Fatihah surat ruku sujud, Fatihah surat ruku sujud, Fatihah surat ruku sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam adalna bimislihinna min lailatul qadri yang empat ini sama dengan empat lailatul qadar empat rakaat lailatul qadar ingat bedanya dengan setiap malam dengan lailatul qadar lailatul qadar yaitu apa disebutkan salamun hi hatta matla'il fajar sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar mulia tapi kalau tiap malam ini kita hanya mengejar empat rokaat seperti empat di Lailatul Qadar. Ya, maka kalau empat rokaat ini tiap malam, maka lebih baik dari empat seribu bu, seribu bulan para jamaah. Ini riwayat kelima Ibnu Abi Syaibah dan sanad riwayat ini semuanya sahih sampai sahabat mauquf tetapi hukumnya marfu sampai ke Nabi. Karena ini masalah ibadah, sahabat tidak mungkin akan menggunakan akal pikiran mereka. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya ini termasuk sunan mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita. Hampir kita nggak ada yang tahu pada zaman. Hampir kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu empat sebelum zuhur, dua setelah setelah zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya, dua sebelum pak fajar. Jadi ini selalu dilaksanakan oleh para sahabat empat setelah isya yang empat ini sama seperti empat rakaat dikerjakan di Lailatul Qadar. Maka antum bisa raih setiap malam ini para jamaah. Dan ingat hanya satu tasyahud dan satu salam terakhir saja. Hadza huwa wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan. Naam. Baik. Sahih. Yang pertama, sabar pertama perhatikan sabar para jamaah. Sabar disebutkan dalam riwayat yang sahih dari riwayat Bukhari dan yang lainnya. Karena sallallahu alaihi wasallam yusafiru wa huwa shaimun. Nabi alaihi salatu wasallam musafir dalam keadaan puasa. Berarti orang musafir puasa ini boleh. Oleh karena itu para ulama menjelaskan perincian siapa yang musafir dan kuat dia berpuasa, lebih baik dia berpuasa. Siapa yang musafir tidak kuat untuk puasa, lebih afdal dia berbuka. Karena Nabi bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan dia dia puasa dalam keadaan musafir. Baik, kita ke Jawa. Ya lihat kondisi kita sekarang. Dan ingat, Jawa, lihat dulu sekarang. Apakah kita menjadi penduduk asli sini ataukah kita ini hanya sebatas safar di sini? Berarti Jawa itu hukum asal kita wahakadha. Tapi sekarang kita sudah di sana juga kita akan menetap atau di sini juga kita menetap dan kembali kepada di mana tempatnya menetap dan kalau dia dikatakan ke Jawa itu hanya liburan maka itu merupakan safar dan dia tidak akan tinggal di sana seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi hijrah ke Madinah ketika dia Mekah Nabi safar padahal orang Mekah maka apa lihat kondisi kita. Kalau kita kuat untuk puasa, lebih baik puasa. Kalau tidak kuat puasa, lebih baik berbu berbuka. Hadza wallahu taala alam. Dan tentu kalau berbuka faidatun min ayyamin ukhar. Ganti di hari dia tidak musafir dan ganti di hari dia tidak sakit. Yang kedua. Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam riwayat Muslim Abdullah bin Umar mengatakan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu shalah." Andai kata aku sholat sunnah, aku sempurnakan sholatku. Berarti orang musafir, sholatnya dua rakaat. Ketika dia yang wajib saja dikorting menjadi dua, apalagi yang tidak wajib. Maka Nabi ketika musafir ke Mekah dan yang lainnya tidak pernah melaksanakan sunnah rawatib kecuali witir dan qabliyah fa fajar, qobliyah subuh. Bagaimana salat malam? Salat malam ini bagian dari witir. Bukan termasuk rawa rawatib. Jadi yang boleh ditinggalkan itu empat sebelum zuhur, dua atau empat setelah zuhur, kemudian dua setelah maghrib, kemudian dua atau dia empat setelah isya. Selain itu tayatul masjid tetap Sholat duha tetap. Nabi sholat duha waktu di Mekah ketika membuka kota Mekah. Padahal dia orang Madinah. Qiyamul lain tetap. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala datang kepadanya salah seorang talibul ilm. Ashabul hadis. Orang yang bergelut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad siapkan dia air wudhu malamnya. Besok paginya Imam Ahmad lihat airnya kok tetap-tetap saja. Ini jangan-jangan nggak -jangan sholat malam orang ini katanya. Ditanya oleh Imam Ahmad, loh, sahibu hadis, leisalahu wirdun min al lail, Orang yang bergelut dengan hadis Nabi SAW, dia tidak punya sholat malam, dia tidak punya wirid malam katanya. Ya Imam, aku ini musafir katanya gitu. oleh <laughs> Imam Ahmad orang musafir itu yang boleh ditinggalkan itu adalah rawatib bukan qiyamul lail. Adapun qiyamul lail itu adalah bagian dari salatul witir yang ujungnya ditutup dengan bilangan gan ganjil. Jadi tetap dilaksanakan. Allah taala alam. Silakan ada lagi. Nah. طيب اعتكف صلى الله عليه وسلم في الأشهر الأواخر يجاور ليلة القدر Nabi alaihi salatu wasallam i'tikaf di 10 terakhir dia mencari Lailatul Qadar. Dan ingat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fil ashr al-awakhir fi awtariha." Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Dan ingat, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang riwayat oleh Imam Muslim, malam ganjil itu cara ngitungnya ada dua. Kalau bilangan Ramadan 29, malam ganjilnya lah pada malam ganjilnya, hitung dari depan, dari belakang dari depan. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau bilangan Ramadan itu genap, ganjilnya hitung dari belakang. 30 28 26 24 22 oleh karena itu seluruh Ramadan itu tidak ada yang tidak ganjil di 10 terakhirnya dan ini rahasia Allah Azza wa Jalla kenapa tidak menetapkan kapan Lailatul Qadar itu. Memang riwayat yang paling banyak 20 itu 27. Apa yang kita cari tentunya adalah Lailatul Qadar ini. Apa yang banyak kita lakukan, kita ini lepas dari dunia khusus berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, tilawatul Quran, baca Quran. Baca Quran dan ini yang paling banyak dilakukan pada bulan Ramadan, baca Al-Quran. Kalau bisa menamatkan sampai lima kali ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla para jamaah baca Al-Quran, baca Al-Quran. Itu yang selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terputus dari manusia, hanya berkomunikasi dengan Allah Tabaraka wa Taala. Orang berdoa, kemudian banyak baca Al-Quran. Sampai para imamatul hadis, Imam Ahmad diantaranya rahimahullah. Kalau sudah Ramadan, berhenti bahas hadis sudah. Quran terus. Hadza huwa. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada lagi. Ya. Doa berbuka puasa dibaca selesai berbuka. Iya, selesai berbuka, setelah berbuka, zahaballah mau telah hilang rasa haus. Ya kalau belum makan kan belum belum masuk air kan belum hilang rasa hausnya. Tapi sebelumnya itu doa bebas. Dan di sini mustajab. Doa apa saja. Dan puasa kapanpun tidak mesti Ramadan sebelum kita mulai itu azan ini doa banyak-banyak para jamaah. Dan ini doanya tidak ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Allah taala alam. Silakan ada lagi. Ya. Hmm. Baik. Al-i'tikaf lughatan huwa al-mukfu. I'tikaf secara bahasa berdiam diri. Secara syarak berdiam diri di masjid mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan memutuskan diri dari dunia ini. Pelaksanaan pelaksanaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian cumbui istri kalian, raba istri kalian, apalagi menggaulinya ketika kalian iktikaf di masjid. Maka orang mencumbui istrinya di saat iktikaf batal iktikafnya. Dengan demikian, dalam hadis Umar minimal etikaf ini semalam atau sehari. Dan etikaf ini sepanjang tahun. Tetapi syaratnya harus puasa. Puasa. Dan usahakan di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Supaya jangan terpaksa keluar. Dan barang siapa beretikaf. La yajuzulahu ayyauda Tidak boleh menjenguk orang sakit. Wala janazah dan tidak boleh menyaksikan janazah. Artinya tidak boleh mengantar ke kuburan. Dia harus fokus benar-benar diam di dalam masjid. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ayat antum aqifuna fil masjid ayat ini umum. Hadis yang mengkhususkan Nabi bersabda, la tikafa illa fil masjid salat. Tidak ada etikaf kecuali di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Namun sebagian mengatakan berdasarkan ucapan Aisyah, la tikaf illa fi masjid masjidin jami' tidak ada etikaf kecuali masjid yang ditegakkan Jumat. Maka masjid manapun ditegakkan Jumat boleh etikaf tetapi dengan syarat apa? buat puasa kapanpun minimal semalam atau sehari. Kalau mau itikaf malam harinya sebelum tenggelam matahari masuk. Besok selesai subuh keluar. Kalau mau itikaf siang harinya berarti ya sebelum subuh masuk setelah maghrib baru kelu keluar maka tidak ada namanya etikaf antara maghrib isya dalam bahasa syariat Ya, sambil kita mendengarkan tausiah, mari kita niatkan untuk etikaf. Kalau secara bahasa etikaf diam iya, tapi secara syariat jauh. Karena ada syaratnya puasa. Kemudian juga ya, minimal satu malam sebagaimana Umar waktu jahiliyah bernazar etikaf di Masjidil Haram semalam. Dari sini pengambilan para ulama minimal etikaf itu semalam atau sah sehari. Ada, wa wallahu taala ala wa alam. Silakan ada lagi. Ya. Baik, bagaimana mensikapi perbedaan mulainya puasa? Sikapilah perbedaan itu dengan dalil. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat nisa "Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ila wa Rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul. Nabi di saat dia hidup, sunnahnya di saat dia wafat. Bagaimana penjelasan Abdullah bin Abi Rabah rahimahullah taala. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "As-sawmu yawma tasumun." puasanya kalian mengikuti jama'atun nas. Orang banyak dan penguasa. Wal fitru idul fitrinya yauma tuftirun mengikuti orang banyak dan penguasa. Wal adha yauma tubahun idul adhanya mengikuti orang banyak dan penguasa. Ini nas qati' lin niza' memutuskan perselisihan pada jamaah. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Jadi kalau pemerintah menetapkan sekian ikut Lebaran ini ikut dan apalagi alhamdulillah pemerintah pakai ru'yah para jamaah karena Nabi bersabda dalam hadis dan riwayat oleh Imam Bukhari Muslim sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati fa in ghumma alaikum faqdiru lahu puasalah dengan ru'yah melihat berbukalah dengan ru'yah artinya berbuka ini Idul Fitri fa in ghumma alaikum kalau ternyata mendung faqdiru lahu salasin sempurnakan 30 hanya dua ya pilihan para jamaah. Lihat kalau tidak lihat maka sempur sempurnakan. Adapun ilmu hisab dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala yang boleh memakai ilmu hisab dalam penjelasan yang membolehkan hanya yang bisa ngitung. Sekarang kita bisa ngitung nggak? Hitung uang aja kerepotan, apalagi ngitung barang yang di atas sana. Jadi yang bisa saja. Tapi qaulun dhaif, pendapat yang lemah masbukun bil ijma, telah ada ijma yang mendahulunya bahwasanya hanya dua cara ini saja dalam syariat kita. Hadza huwa Allah taala alam. Silakan ada lagi. Nah, puasa di bulan Apa ada dari yang menyatakan bahwa puasa dibasabah itu tidak boleh lebih dari 14 hari. Karena Rasulullah terbiasa puasa 13 lain 15 itu kita Uh, pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman illa fi sya'a eh, ya, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atamma syahran illa fi Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi puasa sempurna satu bulan kecuali di Ramadan. Dan tidak pernah aku melihat Nabi paling banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Dijelaskan oleh para ulama kita bahkan hadis Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, atau puasa di bulan Syaban, banyak puasa, zat syahrul ladzi ghafil anhu nas. Bulan ini banyak orang lalai. Kok tiba-tiba sudah datang Ramadan? Jadi tidak ada batas maksimal ya yang namanya puasa di bulan Syaban ini asal jangan nisfu saja. Kalau nisfu hadisnya dhaif. Ya, dhaif. Dan bahkan Nabi mengatakan idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban jangan puasa. Artinya yang belum pernah sama sekali tiba-tiba nisfu tidak ada ini pada jamaah. Tapi kalau dari awal silakan puasa Senin Kemisnya atau puasa Daudnya jalan terus. Boleh. Dan kalau setiap bulan ini Nabi ada Rasulullah Senin Kamis atau minimal yaitu 13, 14, 5, 15. Jadi bulan ini persiapan karena banyak orang lalai dari bulan ini. Hadza wa wallahu taala ala wa ala. Dan keutamaan lain bulan Syaban ini apa? Bulan ini Allah mengangkat amal soleh yang setahun. Senin Kamis yang tiap pekan. Syaban diangkatnya untuk amalan setahun setahun. Dan satu-satunya hadis yang sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban malamnya yattali'ullah ila ibadi awala ibadi Allah melihat hamba-hambanya lailatan nis pada malam nisfu sya'ban fayaghfiru jami'a ibadi illa musyrik aw wa musyahid Allah ampuni seluruh hambanya kecuali yang syirik dan berseteru dan bertengkar tidak bertegur sapa jadi siapa yang sampai nisfu itu ada yang masih syirik, ada yang masih tidak bertegur sapa dengan saudaranya kaum muslimin, tidak kena ampunan para jamaah. Dan ini sudah lewat nisfu. Jadi ya tetap sih kita minta maaf itu cepat. Tapi ingat ini kaitannya dengan urusan dun dunia. Allah taala ala wa ala. Silakan ada lagi. Nah. Ada pertanyaan? Bagaimana Mas Buana? الحمد لله نعم Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu miskin. Dan orang-orang yang berat untuk berpuasa. Ibnu Abbas mengatakan huwa syekhul kabir wal mar'atul ajuza wal kabira wal hubla wal murdi. Yang berat berpuasa orang tua, laki-laki maupun perempuan. Yang tua. Wanita menyusui. Wanita ha hamil. Nah, oleh karena itu, riwayat Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengatakan, "Ra'annahu ra'a umma walad lahu." Dia lihat ibu anaknya. Perhatikan ini, ibu anaknya. Kalau ibu anaknya bukan istrinya. Ibu ini budak perempuan ini digauli oleh tuannya itu Ibnu Abbas lahirlah anak anak ini merdeka ini namanya ummu walad kalau dia merdeka istri namanya dilihat dia tak mampu puasa akhirnya Ibnu Abbas mengatakan Astiri, silahkan kamu berbuka innama alaikil jaza wa laisa alaikil qada kamu cukup bayar tidak perlu untuk mengqada dengan demikian wanita hamil menyusui dia puasa tapi kalau berat berpuasa baik karena dirinya yang berat atau karena mengkhawatirkan anaknya atau bayi eh, bayi dalam perutnya atau anak menyusui maka boleh baginya untuk berbuka dan wajib fidyah. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Silakan ada lagi? Baik, kalau tidak ada, besok lagi kita lanjutkan para jamaah. Semoga kita diberikan serta oleh Allah hidayah terus menerus dan kesehatan dan insya Allah orang menuntut ilmu dilapangkan rezekinya para jamaah jangan khawatir. Karena Nabi bersabda la'allaka turzaqu bihi kepada sahabat yang melaporkan saudaranya yang suka ngaji. Ada saudaranya ngaji terus, yang satunya kerja terus. Ya Rasulullah, saudara saya ngaji terus katanya sama engkau. Apa jawaban Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Allah kasih kamu rezeki gara-gara saudaramu yang menuntut ilmu. Jadi insyaAllah yakin para jamaah. Subhanallah wa bihamdik. Syarulillah ilan tastaghfiruka wa atubilaik. Wa jazakumullahu khairah. Dan kami ucapkan semoga Allah membalas kebaikan bagi para pengurus di tempat ini dan para ikhwan semua yang hadir di tempat ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyadu an la ilan tastaghfiruka wa atubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.